Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita masih berada pada pembahasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala mengenai ucapan Imam Al-Baiquni. Nah, mengenai syarat daripada hadis Nah, sebuah hadis dikatakan sahih kata beliau, yarwihi adlun dhabitun an mislihi muqtamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hendaknya yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang memiliki sifat al-adl. Eh, orang tersebut adalah orang yang adil, memiliki sifat adalah. Al-adalah apa kemarin adalah? Nah, mustaqimus sirah. Jadi jadi barakallahu fikum, nah kehidupannya itu lurus. Dalam artian lurus bagaimana? Dalam artian lurus itu adalah istiqomah agamanya. Nah, eh, tidak senantiasa berada atau sengaja melakukan dosa besar, tidak pula berkecimpung pada dosa kecil, terus menerus di atas dosa kecil. Itu diantaranya. Nah, kalau fikum. Kemudian, nah juga memiliki apa? Sifat yang bisa merusak harga dirinya. Nah, itu masih memiliki agar menghindari sifat tersebut, itu muruah. Nah, barakallahu fikum memiliki sifat yang dia bisa menghilangkan menghindari dirinya dari naam perkara muruah tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya nah seorang disifati dengan adalah manakala dia adalah seorang muslim berakal selamat dari perkara-perkara yang apa? menyebabkan dia terjatuh dalam kefasikan atau juga yang perkara-perkara bisa merusak harga diri dan kehormatannya. Karena muruah itu kan sudah kita sebutkan kemarin kan perkara yang bisa membuat orang itu tercela dengan perbuatannya itu atau perkara yang membuat dia tuh dipuji atau disanjung atau akan bagus dengan perbuatannya jadi itu semuanya dikembalikan ke orof untuk masalah muru'ah dikembalikan ke orof ada tetap biasanya untuk menilai nanti na'am barakallahu fikum kemudian memiliki sifat apa? na'am ad-dabat memiliki sifat ad-dabat yaitu kecermatan dan juga ketelitian dalam mengambil hati serta menyampaikannya Dobet ini terbagi menjadi berapa? Dua. Dabtu as sama dabtu alkitab. kitab Paham ya? Ketelitian atau kecermatan dalam bentuk hafalan sadr eh, dari sisi dia itu sadar selalu dan juga perhatian ketika mengambil tahammul mengambil hadis dari syekhnya kemudian juga apa ketika dia menyampaikan ada tahammul itu mengambil ada itu menyampaikan paham ya jadi dia senantiasa sadar paham ya Mustaikit dalam keadaan dia itu apa yakdon sadar nah barakallahu fikum bukan khoflah bukan lale. nah baik itu ketika dia mengambil hadis ataupun ketika menyampaikan jadi ketika dia itu menyampaikan sesuai dengan sesuai dengan apa yang dia hafal dari gurunya itu berarti dapat as kemudian dapat kitab maknanya adalah maknanya adalah dia menjaga kitab tulisan hadis yang dia dapatkan dari syekhnya dia menjaga tulisannya agar tidak tercampur atau tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya diubah lafadznya diubah nama perawinya sehingga apa dari situlah karena tidak menjaga tulisannya akhirnya dihukum menjadi dhaif atau lemah paham itu ya nah barakallahu fikum ada juga yang mereka itu nah barakallahu fikum dapatnya dengan hafalan eh, dengan hafalan ada yang dengan tulisan sehingga ketika tulisannya terbakar kitabnya terbakar akhirnya dia nanti yakhtalit bercampur baur dia apalanya dengan apa tulisannya tadi karena terbakar sudah apa hadisnya itu berarti sudah dibicarakan lagi hadisnya tidak apa tidak terima lagi soalnya apa soalnya dikhawatirkan hadis yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis nah itu macam-macam bentuknya ya wah sekarang kita lanjutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Fa in qala qailun apabila ada orang berkata kepadamu hal lil min ilajin aw dawa' hal lil nisyani min ilajin aw dawa apakah orang yang lupa itu ada obatnya atau ada penawarnya orang yang suka lupa karena sudah kita sebutkan kemarin ya maksudnya orang di, tidak dikatakan dobet itu manakala dia banyak lupa bukan gak lupa sama sekali karena manusia nggak ada yang gak lupa sama sekali paham ya karena manusia kecerdasan dan, dan daya tingkatan hafalan itu kan berbeda-beda ada yang hafalnya kuat begitu dengar sekali langsung hafal dan mungkin bisa menyampaikan apa yang dia dengar. Ada yang bentuknya para fikum mendengar, nah tapi tidak bisa menghafal atau hafalannya keliru dengan apa yang dia dengar. Ada macam-macam. Sehingga yang diinginkan dengan tidak lupa ini maksudnya apa? Tidak banyak lupa. Bukan tidak lupa sama sekali. Apa maksudnya ya? Nah, para fikum seperti itu perlu diperhatikan. Nah, ada pertanyaan di sini, apakah orang yang lupa itu atau apakah Naam, sifat lupa itu ada obatnya atau penawarnya? Kulna kita jawab, naam, lahu dawa katanya. Iya, lupa itu ada obatnya dan ada penawarnya bifadlillah dengan seizin dan keutamaan Allah taala. Wa hiya alkitabah nih, tulisan di antaranya. Naam, tulisan inilah di antaranya mengikat apa? Mengikat hafalan yang lupa tadi. Karena kalau hafalan lupa ada tulisannya, dia bisa melihat. Bisa melihat dan bisa menyampaikan itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sehingga para ulama mengatakan qayyidil ilma bil kitabah ikatlah ilmu itu dengan tulisan ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra apa-apa yang ditulis itu akan menetap dan melekat dan apa-apa yang tidak tulis akan lari apa itu ya nah barakallahu fikum seperti itu jadi abadnya tadi adalah adalah apa tulisan menulis dia nah Walihada imtanallahu azza wa ala ibadihi biha. Oleh karena ini Allah Ta'ala memberikan karunia nah, kepada para hambanya dengan sebab tulisan dari itu. Nah, barakallahu fikum dengan sebab tulisan tadi. Faqala ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq batalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Zat yang telah menciptakan manusia dari air mani. Ikra' wa rabbukal akram. Paham ya? Bacalah eh, wa rabbukal akram dalam keadaan Rabbmu itu adalah zat yang maha na'am mulia. Alladhi 'allama bil qalam zat yang mengajari manusia dengan kolam dengan pena masih tulisan tadi oh ya nah 'allama al insana ma lam ya'lam paham ya 'allama al insana ma lam ya'lam zat yang mengajari manusia yang semula manusia tidak tahu paham ya aslinya manusia semula enggak tahu bodoh akhirnya dengan apa dengan pelajaran atau dengan basaan itu nah barakallahu fikum dengan seizin Allah taala apa akan diberikan ilmu dan bisa ya, termasuk sumber ya, barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu adalah ketakwaan wattaqullaha wa yuallimukumullah ya, bertakwalah kalian kepada Allah taala saya Allah taala akan ajari kalian na'am Faqala ikra tsumma qal. Kemudian di sini kata ikra bacalah tsumma qal alladzi 'allama bil qalam. Itu zat yang mengajari na'am barakallahu fikum dengan pena, yakni ikra min hizdika. Bacalah dari hafalanmu fa illam yakun nah fa illam yakun kalau seandainya kamu enggak punya hafalan fa min maka dari penamu makanya dari kitabmu paham belum maksudnya adalah dari dari dari kitabmu nah fa Allah tabaraka wa taala bayyana lana maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kaifa nudawi hadzal illah bagaimana kita mengobati penyakit ini penyakit lupa ini hiya illatul isyan yaitu penyakit lupa wa dzalika yang demikian itu bi an nudawiha bil kitabah. Kita mengobati penyakit lupa itu dengan tulisan. Wal'an dan sekarang asbahatil kitabatu adakku minal awal. Sekarang bisa dikatakan tulisan itu apa? Nah, lebih lembut daripada yang pertama dahulu. Nah, Paham itu ya? Kenapa lebih lembut maksudnya? Lebih lembut itu maksudnya jarang sekali kita jumpai tulisan itu loh. Nah, barakallahu fikum dalam artian yang nulis itu jarang sekali itu loh. Dari sini, li'annahu Namu tidak bihamdillah dikarenakan sekarang dijumpai dengan seizin Allah al-an al-musajjil. Yaitu apa? Nam uh, eh, alat untuk merekam. Sehingga kan nulis lagi. Paham ya? Alat untuk merekam barakallahu fikum na'am. Sehingga beliau mengatakan asbahatul itu ada kemudian awal, ya kan? Nah, sekarang jadilah tulisannya itu bisa dikatakan lembut lebih lembut keadaan daripada yang pertama dahulu. Kalau dulu nggak ada alat alat merekam, mau nggak mau nulis. Kalau nulis ya hafal itu. Kalau zaman sekarang seperti ini, banyak alat-alat untuk merekam itu loh. Sehingga nulis pun kadang malas direkam. Nah, nah disitulah kekurangannya. Kalau rekaman hilang, <laughs> oh ya, Allah Ustaz, itu diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi musajil dalam artian alat yang untuk merekam kan membantu saja, membantu. Paham ya, membantu wa qalu an mithlihi ay annahu la budda an yakuna rawi muttasifan bil adalah wa dhabt maksudnya apa maksudnya maksudnya sebuah hadis dikatakan sahih itu manakala yang meriwayatkan dari rawi yang satu ke rawi yang lainnya itu dari rawi yang lainnya itu sama-sama apa sama-sama enam dapatnya sama dan juga sama-sama memiliki sifat adil ayyakuna rawi adlan tamat dapat hendaknya perawinya itu adalah yang memiliki sifat adalah dan memiliki apa ketermatan dan ketermatan ketelitian yang sempurna. Paham ya. Jadi yarwi mana? Jadi ar-rawi yarwi na'am 'anil rawi al-adl ad-dhabit. Tam ad-dhabit. Paham ya? Jadi rawi ini meriwayatkan dari perawi yang adil dan dhabit dari perawi yang adil dan dhabit itu. Seperti itu maksudnya. Nah, mutasifan bil adalah wa beliau annahu bahwasanya labudda harus ayyakuna rawi harus perawi tersebut mutasifan memiliki sifat bil adalah. Nah, memiliki sifat apa? Dengan adalah wa dapat adalah adalah apa tadi? Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muruati. Ya kan tadi? Eh, lurusnya seorang itu dari segi agama dan juga kehormatannya serta harga dirinya. Nah, wa dapat dan juga memiliki sifat dapat. Nah, dhabt jangan jelaskan ya. Nah wa yarwihi amman bil adalah wa nah perawi ini juga meriwayatkan dari orang yang tersifati dengan apa adalah wa sama gitu istilah itu jadi mata jadi syaratnya pertama ada adalah ittisalus sanad ya kan ayyakuna nam ayyakuna sanadu muttasilan itu yang pertama syarat dari sahih yang kedua apa ayyakuna rawi mata ayyakuna rawi nam mausufan bil adl wa tahu ya Naam. Wa ya'khud min ar-rawi eh, al-mawsuf bil 'adl ad dhabt Maksudnya itu yang kedua. Bahwasanya seorang perawi ini disifati dengan memiliki apa? Sifat adalah dan tamud dabat. Jadi dhabtnya sempurna, bukan nakes tapi tamud dabat, bukan nakes dabat tapi tamud dabat. Dalam artian keter keterdik, nah kalau ketelitian dan juga ketermatannya itu sempurna itu loh. Dari si hafalan dan tulisannya tadi. Atau hafalan saja tulisannya tidak misalkan. Tapi apa? Tapi ketika dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Nah, kemudian apa? Dari perawi yang sama sifatnya. Berarti nanti kalau perawi yang berikutnya sifatnya tidak sama, bisa turun dari eh, dari sahih menjadi hasan. Paham ya? Jadi sama-sama sama-sama tamud dapat. Paham ya? Dapatnya sempurna. Nah, kemudian ayakuna rawi mana? Ayakuna rawi atau ayakuna na kalau fikum ayakun al-hadis ghaira mana? ghairu mu'allanin wala syadin. Paham ya? Hadisnya itu tidak mu'al, tidak ada illah qadiyah, tidak ada penyakit atau sakit yang merusak, tidak pula syad, ganjil atau menyelisih atau menyendiri. Paham ya? Dari yang lainnya. Naam, barakallahu fikum. Rinciannya sudah kita sebutkan. Paham belum maksudnya nih? Jadi perawi yang satu, perawi A, perawi B itu sama-sama sifatnya. Tamu dapat adil, tamu dapat. Nah, Falau rawa adlun an fasik. Nah, sekarang kalau seandainya ada perawi yang memiliki sifat adalah meriwayatkan dari orang yang fasik, fala yakunu hadithu sahihan. Maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Wa kadza idza rawa insanun adlun jayyidul hifd an rajulin sayyi'ul hifd. Demikian pula orang nah apabila eh, atau perawi itu meriwayatkan dari orang yang apa? Yang memiliki sifat adalah bagus hafalannya. Kemudian dia meriwayatkan hadis dari orang yang jelek hafalannya, kasir nisyan dan orang tersebut banyak lupanya, fa inna hadisahu la yuqbal, hadisnya enggak diterima. Karena enggak sama kan ini? Syaratnya sebuah hadis kalau sahih manakala perawi yang satu dengan perawi yang satunya lagi itu apa sama-sama memiliki sifat yang sama. Nah, eh, adil tamud dabat. Paham ya? Yang memiliki sifat adalah dan dabatnya itu sempurna. Baik itu sadr atau dabat sadrul kitab, paham itu ya? Nah, sempurna. Wala yakunu sahihan, hadisnya pun tidak sahih karena perawinya meriwayatkan dari orang yang jelek hafalannya. Nah, paham itu ya? Jadi seorang perawi yang bagus hafalannya meriwayatkan dari perawi yang jelek hafalannya dan banyak lupanya. Nah, ini nanti enggak diterima hadisnya. Li'annahu lam yarwih an rajulin dhabitin misli, mislihi. Dikarenakan dia tidak meriwayatkan dari seorang perawi yang yang dhabit yang semisalnya. Jadi syaratnya apa syaratnya? Perawi yang satu dan perawi yang berikutnya itu harus sama-sama memiliki sifat yang sama. Paham ya? Memiliki ayyakuna madha rawi na mausufan bidzabt wa mausufan madha na barakallahu fikum bil adl. Nah, seperti itu. Paham salah ya? Ewa, cukup sekian sudah sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.